Sahabat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Seri yang ketujuh ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Anis sebagai Nenek Ranggis, Hari Akik sebagai Saudagar Buang Tua, Manher sebagai pelayan, Iwan Dahlan sebagai Prabu Layang Buana, Chandra sebagai Panglima Jalengan, Harry sebagai Panglima Amuk Longkali, Ai sebagai Nyonya Saudagar, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. menceritakan, saudagar buang tua melarikan diri dari pondok kakek Babirik saat mana ia melihat pondok itu hancur berantakan dan teriakan kakek Babirik terdengar begitu menyayat. Di tengah jalan, saudagar buang tua meninggalkan pelayanan Tambuna yang telah kelelahan berlari. Tetapi belum berapa jauh ia berlari, tiba-tiba ia mau apa kau datang dan mengikutiku? Ah, ah. Aku yang ingin bertanya padamu, Buang Tulah. Kenapa engkau pergi meninggalkan pondok itu? Meninggalkan kakek tua yang kau butuhkan bantuannya? Oh, tidak, tidak. Ah, aku tidak butuh bantuannya. aku tidak minta pertolongan apapun darinya. Oh. Kau tidak bisa mendustaiku, Wang Tua. Kau pun harus menerima balasan dari rencana busukmu pada cucuku Anting Wulan. Jangan, oh, jangan. Oh, jangan sakiti aku. Jangan ganggu aku. Aku telah menolongnya. Aku aku memberi penginapan padanya. Oh, ampun. Jangan bunuh aku. kau juga telah berusaha untuk membunuhnya. <laughs> Karena itu, kau harus merasakan balasan dariku. oh, <laughs> jangan, jangan, jangan! Oh, jangan! Jangan ganggu aku, jangan! Jangan! Apa yang terjadi dengan Tuan Uang itu? Ah, ah, aku, aku, eh, aku mendengar suara ceritanya di depanku sana. Oh, oh, oh, aku, aku akan berhati-hati. Ya, aku akan berhati-hati melihatnya. Eh, eh. Oh, aku, aku akan melihat Tuan Uang tua. Oh, oh, oh, oh, apa itu? Oh. Namun siapakah yang terbujur di depanku itu? Ah, ah, ah. Tuan, Tuan Bang Tua, Tuan, Tuan, Tuan, apa yang terjadi Tuan? Tuan, bangkitlah Tuan, Tuan, tu, tu, tuan, tuan, tu, tu, tu, tu, tu, tu, darah. Ah, tuan, tuan. Ah, apa yang terjadi dengan Tuan saudagar junjunganku ini? Ah, darah memenuhi pakaiannya dan dan, dan juga wajahnya. Tuan, Tuan. Oh, malam yang gelap membuat pandanganku tidak begitu jelas lagi. Oh, oh. Tuan, Tuan, aku telah sadar Tuan. Tuan, mataku. Ah, Tuan, ah, sakit sekali tambunan. Kenapa Tuan? Kenapa? Ah, mataku berdarah. Aku, aku. Kenapa Tuhan? Pandanganku. Oh, Dewa takut, aku tidak dapat melihat. Tidak dapat melihat lagi, Tuhan. Oh, mataku buta. Oh. Dengan tubuh gemetaran, dengan susah payah, Tan Puna mencoba memapah tuannya saudagar buang tua untuk melangkah setindak demi setindak. Keesokan harinya di suatu tempat di pinggiran sebuah hutan lebat. segera. Para prajurit telah siap sedia. Tidak. Kita istirahat untuk beberapa saat, Paman. Perintahkan beberapa orang prajurit untuk mencari makanan di desa ataupun kota terdekat. Ah, tuanku. Tidak ada kota di sekitar tempat ini. Dan uh, mungkin tidak ada makanan yang pantas untuk tuanku makan. Uh, tapi jika tuanku mengizinkan, saya akan mencari hewan buruan. Di hutan ini banyak terdapat rusa yang lezat sekali dagingnya, Tuan. <laughs> Kau tidak perlu susah payah memikirkan aku, Amuk kali. Aku dapat makan apapun jika keadaan memaksa. Tetapi jika memang hutan ini banyak hewan buruannya, memang sebaiknya kita mengganjal perut kita ini dengan daging bakar silakan Paman. Ajaklah beberapa orang untuk menemanimu. Ah, baiklah tuanku. Hamba pamit. Kemudian Panglima Amuk Longkali mengajak Panglima Jalengan dan dua orang prajurit untuk membantu mereka. Tidak beberapa lama, di tempat yang tidak terlalu jauh dari rombongan Prabu Layang Buana, Panglima Amuk Longkali dan Panglima Jalangan berhasil menangkap dua ekor rusa buruan yang cukup besar. Tetapi tanpa disadari oleh mereka, seorang pemburu lainnya memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Hmm, siapakah mereka? Sepertinya mereka adalah para prajurit istana Kutai Raya. Eh, mau apa mereka berkeliaran sampai jauh kemari? Ke hutan lebat ini. Ah, sebaiknya aku bersembunyi saja di sini. Aku khawatir mendapat kesulitan jika bertemu dengan mereka. ah angkat rusa satunya lagi prajurit. Egan. Aku oh, rasa cukup banyak makan kita ini. Sebaiknya kita kembali saja. Iya, kita kembali saja. Aku juga khawatir jika kita berlama-lama di hutan ini. Anting Wulan sudah tidak ada lagi di kota Mepulu. Dan perjalanan tuanku layang buana akan sia-sia. Iya, kau benar Amuk Longkali. Marilah kita kembali. Mereka membicarakan Anting Wulan. Ah, Anting Wulan istri dari Raden Saka Palwaguna yang kini tinggal di desa Kayan. Oh, kasihan sekali anak muda itu. Ia menunggu istrinya di sana. Tetapi istrinya justru pergi jauh meninggalkannya. Ah, Anting Wulan. Ya, pastilah dia. Tak ada nama seperti itu di pulau besar ini. Setelah mengisi perut mereka, rombongan Prabu Layang Buana kembali melanjutkan perjalanannya menuju kota Mepulu. Dan sebelum siang hari mereka telah tiba di kota yang dituju, Sementara itu, pada pagi harinya di rumah sodagar Buang Tua, Begitu sekali engkau nak. Sebentar lagi kita akan pergi meninggalkan rumah besar ini. Kita akan mengembara lagi. Berpetualang hingga engkau besar. Hingga engkau tumbuh menjadi seorang pendekar yang tanpa tanding. Nah, berterima kasihlah pada wanita yang baik hati yang telah menolong kita itu. Uh, Dek, aku akan sangat senang sekali kalau Ade mau membesarkan bayimu di rumah besar ini. Kita akan merawatnya bersama-sama. Terima kasih, Kak. Tetapi saya tidak ingin mengganggu dan merepotkan kakak lebih jauh lagi. Akan pergi manakah adik membawa bayimu yang masih sangat kecil itu, dek? Entahlah. Aku hanya menuruti kaki yang melangkah ini. Entah itu kota besar, hutan belantara, ataupun lautan yang luas. Ah, saya permisi, Kak. Baiklah, Dek. Tetapi janganlah melupakan kami begitu saja. Singgahlah kelak jika adik datang ke kota Mupulu ini. Dan bawalah juga Kayan. Aku aku sangat menyukai putramu yang gagah itu, Dek. Nyonya Sudagar mengantarkan kepergian Anting Wulan hingga ke depan pintu gerbangnya. Tetapi belum sampai Anting Wulan melangkah meninggalkan pintu gerbang Sodagar Mpulu. Matanya tertumbuk pada rombongan orang yang tengah mendekati rumah besar Sodagar Mpulu. Keadaan suaminya yang mengenaskan. Darah memenuhi sebagian pakaiannya dan matanya masih dipenuhi oleh darah yang belum mengering. Itu, itu tuanku. Itulah wanita iblis membunuh para pengawal kota. Benar tuanku. Itulah dia anting bulan tuanku. Biarlah. Hmm, biarlah. Aku akan mencoba untuk mengajaknya kembali. Dia masih tetap seperti dulu. Sambuna. Iya, iya. Siapakah mereka itu? Ah, itu adalah Prabu Layang Buana. Kami bertemu dengan beliau di pinggiran kota. Lalu, apakah yang akan dilakukannya? Ah, entahlah, Nyonya. Ya, moga-moga wanita itu akan dipantai oleh Baginda sebagai balasannya. Ah, apa yang kini telah dilakukan Baginda, Bu? Ia tengah mendekati wanita itu, Pak. Pak, apa yang terjadi dengan matamu ini, Pak? Apa? Sudahlah, nanti ku ceritakan, Bu. Sekarang ceritakan padaku apa yang terjadi dengan Baginda dan wanita itu. Apakah engkau masih mengenal aku, Anting Bulan? Engkau sudah melahirkan? Oh, di mana itu? Dan bagaimana dengan kesehatan bayimu? Hah? Kau tidak mengenalku lagi? Aku tahu. Engkau adalah Prabu Layang Buana. Apa maksudmu menemuiku kemari? Aku hanya ingin mengabarkan tentang kecemasan suamimu. Tentang betapa gelisahnya ia setelah kau tinggalkan. Ikutlah aku kembali ke istana Kutai Raya. Saat ini suamimu Saka pergi mencarimu dan belum kembali. Tidak. Aku ingin pergi kemana aku suka. Kemana kayan anakku suka. Aku ingin menunjukkan tempat-tempat yang masih asing pada kayan anakku. Aku ingin mengembara kemana aku suka. Dan kau, kau jangan coba menghalang-halangi aku. Anting Bulan, tetapi anakku masih terlalu kecil untuk kau ajak mengembara. Dia masih harus tidur di bawah atap dan di antara dinding yang dapat melindungi dari udara dingin dan angin yang dapat mengganggu kesehatannya. Dengan penuh kesabaran dan kata-kata yang halus, Prabu Layang Buana berusaha mempujuk Anting Wulan. Sementara itu Panglima Amuk Longkali yang sudah menjadi tidak sabaran telah memerintahkan para prajurit pilihannya. Secara perlahan-lahan mengepung Anting Wulan. Melihat hal tersebut, Anting Wulan segera mengencangkan pegangan pada bayinya dan bersiap-siap untuk lari meninggalkan mereka. Tapi tiba-tiba saja di telinganya berdenging suara halus. Kenapa? Apa yang ingin kau lakukan, Anting Bulan? Selamanya menjadi buruan, seperti seekor kelinci yang lari ke sana kemari di kebun banyak orang, ha? <laughs> Begitukah sikap yang akan kau ambil? <laughs> Pengecut! Segalanya tidak akan pernah dapat selesai. Lalu, apa yang harus aku lakukan? <laughs> Cabutlah pedangmu dan berikan pilihan pada mereka. Pergi atau mati. Hmm. Menurut Prabu Sanjaya, Anting Wulan ini berada dalam pengaruh kekuatan hitam yang bersembunyi dalam pedangnya. Itu, aku melihat ia begitu tegangnya. Napasnya terengah-engah. Entah apa yang terjadi dengan dirinya. Uh, bagaimana Bulan? Apakah engkau akan mau menuruti kata-kataku? Menunggu suamimu kembali di istanaku? Tidak. Aku tidak akan ikut denganmu. Menyingkir. Atau... Pedang ini akan melenyapkan raga kalian. Jangan dibiarkan lolos, tuanku. Wanita itu adalah iblis yang sangat berbahaya. Dia memiliki kekuatan jahat yang dapat mengganggu ketentraman rakyat. Bunuh dia, tuanku. Ini, kau lihat mataku ini adalah perbuatannya. Aku buta adalah karena kekuatan iblisnya. Kurang ajar. Rupanya dia yang penyebab penderitaanku semalam. Menyerahlah. Kau akan kami tangkap, Anting Wulan. Kau harus mempertanggungjawabkan nyawa-nyawa yang telah kau cabut dengan pedang iblismu itu. Menyerah, atau kau ingin kematian pula sebagai hukumannya? Aku, Anting Wulan, tidak mengenal kata menyerah. Hayo, majulah kalian semua. Hmm. Aku akan lumatkan tubuhmu dengan pedangku ini. Huh? pedang ular mas di atas kepalanya. Sementara itu, Kayan putranya yang berada di dalam pondongan terkejut mendengar ribut-ribut. Ayo majulah! Atau jika tidak, aku yang akan maju lebih dahulu. Hiyan! Hiyan! Wanita yang berhati keras itu tidak dapat lagi melihat jalan keluar. Tangis pakaian yang menggeletar membuatnya seakan-akan menjadi lupa segala-galanya. Karena itu, ia segera menerjang, melompat, menyerang Panglima Amuk dongkali. Nah, saudara pendengar, bagi Bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agee. Pada seri yang ke-8 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Antingulan, Iwan Dahlan sebagai Prabu Layang Buana, Harry sebagai Panglima Amuk Longkali, Hari Akik sebagai Saudagar Buang Tua, Ai sebagai Nyonya Saudagar, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Yudi sebagai Panglima Tangguk Berantang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Saudagar Buang Tua, tertahan langkahnya karena kedatangan rombongan Prabu Layang Buana bersama dengan Saudagar Buang Tua dan Tambuna pelayannya. Karena tidak dapat dibujuk lagi oleh Baginda Prabu Layang Buana, Panglima Longkali yang memang sudah dendam pada Anting bulan mencabut pedang dan bersiap untuk menyerangnya. Menyerahlah. Kau akan kami tangkap, Anting Wulan. Kau harus mempertanggungjawabkan nyawa-nyawa yang telah kau cabut dengan pedangmu itu. Menyerahlah. Atau kau ingin kematian pula sebagai hukumannya? Aku anting Wulan, tidak mengenal kata menyerah. Hayo, majulah kalian semua. Tenggulan tidak mengenal kata menyerah. Hayo, majulah kalian semua. Akan kulumatkan tubuh kalian dengan pedangku ini. Hup! Ayo, majulah. Atau aku yang akan maju menyerang kalian. Berbahaya sekali keadaan Panglima Amuk Kali. Aku harus turun menghadap Panglima Amuk Kali akan mendapat celaka. Mundur kau, Amuk Mundur. Wah, Maafkan aku, Anting Wulan. Aku tidak ingin melihat pembunuhan yang terus berkepanjangan. Aku menghormatimu. Dan aku mengerti keadaan yang kini tengah menimpa dirimu. Karena itu, sampai saat ini aku masih mengharapkan engkau untuk kembali pada Aku Aku tidak akan menghukummu. <laughs> Kau pun rupanya hendak mencari mati prabu layang Buana. Hmm, rasakan ini. Hiya! Hiya! Hiya! Bahaya sekali serangan pedangnya. Oh, aku harus berhati-hati. Ah, Di pinggir arena, Panglima Amuk Longkali yang melihat junjungannya mendapat kesulitan untuk menghadapi anting bulan. Segera saja tanpa membuang-buang waktu, mereka terjun ke arena pertempuran, mengepung anting bulan. Dengan serangan-serangan jarak jauh, Tua Panglima itu mulai membantu junjungannya untuk merepotkan Anting Wulan. Harus menjaga jarak. hei berhati-hatilah. Seranganmu dapat melukai bayi dalam gendonganmu. Aku harus meninggalkan arena ini sebelum putraku Kayan mendapat celaka. jangan lari kau wanita iblis. Hai, biarkan dia pergi amuk kali. Biarkan. Ah, sial. Ah, awas kau wanita iblis. Sayang sekali, wanita itu sampai lepas. Tuanku harus dapat menangkapnya dan membunuhnya karena dia adalah merupakan keturunan iblis yang jahat. Oh. Kita harus mencari cara untuk melumpuhkannya, terutama pada saat ia melepaskan bayinya. Dalam keadaan seperti tadi, aku tidak dapat bertempur dengan sepenuh hati. Marilah kita bayangi dia, dan kita akan memikirkan cara untuk melumpuhkannya. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sodagar buang tua. Dan kemudian Nyonya Sodagar kembali teringat akan keadaan suaminya yang terluka sangat parah. Setelah diberikan ramuan obat oleh tabib dari kota Mepulu, keadaan Sodagar buang tua menjadi agak baikan. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan dirimu, Pak? Kemana saja sebenarnya kau pergi? Aku... Aku pergi mencari seorang dukun ilmu hitam, Bu. Ah. Aku ingin melenyapkan wanita jahat itu. Dan... Dan juga mengambil bayinya itu. Ah. Jadi... Ah. Jadi peristiwa yang terjadi kemarin malam itu adalah perbuatanmu, Pak. Peristiwa yang menimpa wanita itu. Iya. Apa yang terjadi kemarin malam dengan wanita itu, Bu? Wanita itu melolong-lolong berteriak sakitan. Matanya mengeluarkan darah hingga mengotori wajah dan pakaiannya, Pak. Tetapi tetapi tetapi mengapa yang terjadi? Justru engkau yang begini, Pak. Mengapa justru matamu yang buta? Uh. Apakah kau melihat sendiri kejadian itu, Bu? Iya, aku melihat sendiri. Bahkan bersama dengan Kalinti membantu kita. Aku menyaksikan bagaimana wanita itu menjerit-jerit kesakitan, mendekap matanya yang berumuran darah. Bahkan wanita itu meminta pertolonganku untuk menjaga bayinya, Pak. Lalu bagaimana bisa ia sehat seperti tadi? Apa yang terjadi kemudian? Mengapa dia tidak buta seperti aku? Entahlah. Aku tidak mengerti, Pak. Bahkan ketika pagi-pagi aku bangun, aku melihat kamarnya bersih dan tidak dikotori darah sebagaimana yang aku saksikan semalam. Dan ah, aku melihat wanita itu tertidur dengan tenangnya. Pastilah iblis jahat itu. Iblis ular itu yang telah menolongnya. Ah, wanita itu mempunyai roh halus. Hmm, iya, entah roh halus Entah iblis sendiri yang menjaganya. Dukun sakti dari desa air batu pun tidak sanggup membunuhnya dengan tenungnya. Bahkan dukun itu mati oleh kekuatan jahat yang dimiliki wanita itu. Dan dia pula yang membuat aku jadi seperti ini. Kau keterlaluan sekali, Pak tindakan mula yang justru sangat tidak terpuji, sangat biadab. Aku menyaksikan sendiri, Pak. Betapa mengerikannya. Penderitaan yang dirasakan oleh wanita itu, Pak. Oh. Wanita itu jahat sekali. Tidak. Bu. Tidak terlalu jahat, Pak. Dia membela diri. Tidak sebagaimana yang kau lakukan. Oh menyerang wanita itu dengan diam-diam yang tidak bersalah pada dirimu dan juga kita semua, Pak. Kau kejam. Tetapi aku melakukan semua itu adalah semata-mata demi untuk ibu. Aku ingin mendapatkan bayinya. Oh, bayinya yang kau inginkan. Iya. Aku memang menyukai bayinya, Pak. Tapi tidak dengan cara yang jahat seperti itu. Bertobatlah, Pak. Mintalah ampun pada yang aku. Kau kau telah melakukan kesalahan yang sangat besar, Pak. Ah, iya. Aku memang bersalah. Aku bersalah, Bu. Dan Aku akan bertobat memohon ampun adanya. Besok pagi aku akan sembahyang. Siapkanlah segala keperluannya, Bu. Iya, Pak. Aku akan menyiapkan segalanya. Sekarang tidurlah, Pak. Kita berhenti dulu di tempat ini, Paman Jerengan. Paman Abu Kali. Op! Op! Ada apakah kita berhenti di sini, tuanku? Huh. Oh, aku ingin kita pergunakan rencana semula. Kita sebar para prajurit ke berbagai arah yang merupakan arah hilangnya anting bulan. Hmm. Jika mereka berhasil menemukan anting bulan, mereka tidak boleh melakukan tindakan apapun. Berikan tanda dengan panah api yang telah kita sediakan. Dan setelah itu adalah pekerjaan kita bertiga. Kita akan mengintainya dan mengikuti terus sampai kita menemukan kesempatan yang bagus. Yaitu bayinya tidak berada di tangannya. Nah, perintahkan mereka menyebar ke arah barat sana. Buat jadi tujuh kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari dua orang atau tiga orang. Nah, lalu, bagaimana dengan tuanku sendiri? Hamba bersama dengan Panglima Jalengan menemani tuanku. Tidak perlu, Paman. Oh biarlah Paman Jalengan dan Paman Amuk Longkali berada di antara para prajurit. Dua belas prajurit pilihan dan dua panglima dipecah menjadi tujuh kelompok yang masing-masing terdiri dari dua dan tiga orang prajurit. Sementara itu Prabu Layang Buana sendiri berada di kelompok yang terdiri dari tiga orang. Dua orang prajurit menyertainya. Demikianlah, kelompok-kelompok itu menyebar menelusup di antara rimbunan hutan. Oh. Ayo, kita maju ke depan sana. Hiya, hiya, hiya. Pasang mata dan telinga kalian. Mungkin wanita yang kita cari berada di sudut-sudut hutan ini. Oh. Aku melihat bayangan berkelebat dari arah timur mendekatiku. Oh, hebat sekali ilmu lari cepatnya. Siapakah mereka? Dia mengikuti lari kudaku. Setan. Pastilah mereka bermaksud buruk padaku. Aku akan menghadangnya. Up. Prabu Layang Buana melenting meninggalkan punggung kudanya dan kemudian melesat ke belakang, memapak bayangan yang mengikutinya. Siapa kalian? Oh, Tuan Kulayang Buana. Wah, kau Saka Waguna. Oh, kebetulan sekali. Ah, benar-benar lega hatiku dapat bertemu denganmu. kemana saja kau selama ini? Uh, <laughs> saya bersama Paman Kapuk berada di desa Kayan, menantikan kembalinya istri saya. <laughs> Tetapi ternyata istri saya justru telah keluar dari Belantara Raya dan uh, membuat kekacauan. Uh, dari mana engkau mengetahui hal itu? Semalam saya mendapat kabar dari Paman Sardula. Dia mendapat tahu ketika melihat rombongan tuanku yang tengah berusaha untuk menemui istri saya Anting Wulan. Huh. Bagus. Oh, saat ini rombonganku dibagi menjadi tujuh kelompok yang mencari ke arah barat, ke arah mana istrimu melarikan diri. Ah, oh, tuanku, bagaimana dengan putra hamba? Ya. Apakah apakah dia ada bersama istri hamba? Hah, ya. Putramu ada bersama istrimu. justru itulah yang menyulitkan kami semua untuk melumpuhkannya. Dia membela diri menempur kami dengan bayi dalam gendongannya. Wulan, Kayan. Dengan kehadiranmu saat ini, tugasku rasanya menjadi jauh berkurang. <laughs> Marilah, kita lanjutkan perjalanan untuk menemukan istrimu. Oh, tunggu dulu tuanku. Apa ini? Kau benar, Saka. Serombongan besar orang yang tengah menyusup mendekati tempat kita ini. Lihat itu. Kepala dan punggung mereka nampak mendekati di antara dedaunan. Aneh sekali. Bagaimana bisa hadir banyak orang di dalam hutan seperti ini? Para begalkah mereka? Oh, tidak. Oh, aku mengenal mereka. Itu adalah Panglima Tangguh Berantang, Panglima Jaga Mantu, dan para prajurit mereka. Hmm, bagus. Rupanya kau sudah mengenal pula yang buana. Hmm. Sikapmu keterlaluan sekali pada junjunganmu sendiri, hei tangguk berantang. Apa maksudmu menghadangku dengan banyak orang seperti ini? <laughs> Jumlah orang yang kini mengepungmu tidak kurang dari 120 orang layang buana. Mereka seluruhnya adalah orang-orangku. Puak Melanti, dan juga orang-orang dari adik jagal mantu dari Puak Pantun. Mereka semua adalah puak pemberani. Mereka bukanlah puak pengecut seperti engkau, hai pengecut puak paku. Diamlah di tempatmu, prajurit. Biarlah aku yang menyelesaikan urusan ini secara baik-baik pada mereka. Dengarlah, Paman Tangguk Berantang, Paman Jagal Mantu. Aku mengerti Sikap kalian ini pastilah sehubungan dengan keputusan menghadapi orang-orang Mataram. Ya, kami seluruh puak dari pulau besar ini pada dasarnya lebih suka mati daripada bersikap pengecut seperti yang kau lakukan. Menyerah dan menyatakan takluk pada orang-orang Mataram. Ketahuilah Paman Tangguk Berantang, Paman Jagal Mantu. Kedatangan mereka ke Kutai Raya ini dengan lima ribu prajurit. Hm, bagaimanakah aku akan menghadapi mereka? Apakah Paman inginkan aku menghimpun seluruh kekuatan kita yang saat itu paling tidak hanya berjumlah 2000 orang? Apakah yang akan terjadi jika aku mengambil keputusan seperti yang paman-paman inginkan pada saat itu? Mati! Kami tahu yang terjadi adalah kurban yang berjatuhan di antara kita. Tetapi itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada menyatakan takluk. berusaha untuk bersikap tenang. Tetapi jawaban dari tangguk berantang panglimanya tetap saja membuatnya gelisah. Sebuah sikap keras yang pasti dan kaku. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akan terjadi pertumpahan darah di antara mereka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.